paling berbahaya dan ini adalah menyangkut masalah akidah kita itu orang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala orang yang merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala Kadang kita melihat, bahkan mungkin kita sendiri menyadari. Setiap hari kita melakukan amal-amal baik soleh maupun amal yang buruk bahkan kemaksiatan-kemaksiatan baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat manusia sesungguhnya Sungguh celakalah buat orang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kemaksiatan yang dilakukan seolah-olah perbuatan dosa yang dia perbuat itu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun Afa aminu makrallah Maka apakah mereka merasa aman dari azabnya Allah dari ancaman Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga bisa kapan saja bisa di mana saja fala ya'manu makrullah maka tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah dari azabnya Allah dari ancamannya Allah Subhanahu wa taala illal kaumul khasirun kecuali orang-orang yang rugi merugi luar biasa naudzubillah min Coba kita lihat bagaimana orang yang melakukan kemaksiatan. Contoh yang paling mudah. Orang yang suka kayak ini tuh ah, narkoba obat orang yang pakai obat-obatan terlarang dan ini termasuk survei paling tertinggi seolah-olah yang dia lakukan tidak akan diancam oleh Allah dan ternyata di dunia saja sudah dibuktikan oleh Allah orang yang suka pakai obat-obatan bukan obat paramen obat terlarang bahkan yang di depan juga yang pernah kejadian tuh depan Gandaria yang orang nabrak itu berapa orang oh, iya. betul ya ya kenapa itu jadi salah satunya katanya mengkonsumsi apa tuh ya itu ada di kalau dibuka di YouTube ada jadi kalau orang konsumsi itu itu melihat orang tuh macam-macam ya katanya begitu sejenis apa gitu memang modern kan luar biasa kemaksiatan dengan berbagai macam dibungkus dan ini memang tipu daya setan yang tidak ingin anak cucu Nabi Adam ini selamat dari godaan Nauzubillah min dalik kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Orang kalau merasa aman ketika dia berbuat maksiat seolah-olah semua itu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini sungguh celaka. Nah, tapi kan aman-aman aja tuh tempat-tempat maksiat ini ya, aman-aman aja. Ada yang orang Jakarta asli sini Jakarta asli bukan? Bukan ya? Nggak tahu. Jakarta asli orang malam? Bukan juga. Ada yang tahu nggak tempat-tempat maksiat di Jakarta? Tahu? kalau tahu pernah datang. Soalnya begitu. Ya, orang tahu itu belum tentu datang. Kita tahu kan, saya tahu kepolisian misalkan kantornya, tapi belum tentu saya pernah datang istana aja saya tahu tapi belum pernah saya datang masuk ya. di pinggir-pinggir pantai apalagi kalau malam-malam tahun baru mereka merayakan kemeriahan sekarang gemerlap apa gemerlap apa gemerlap kemaksiatan menyambut datangnya hari tua menyambut datang tahun baru hari tua semakin tua orang tepuk tangan bukannya muhasabah semakin lama semakin dekat kematian itu malah berpesta pora pak Non katanya saya pernah datang wilayah Bogor itu semua hotel-hotel itu hampir 100% persen tingkat okupansi huniannya ketika malam-malam ini ya, dari tanggal 24, 25 ke atas ya. Allah alam beda-beda setiap orang ya. bahkan di wilayah sana itu paling gencar dengan eh, apa itu kawin kontrak sana ada filmnya ya. ada yang kawin kontrak di sini mana ya. enak pak kawin kontrak satu jam selesai satu hari selesai nggak usah mikirin nafkahi segala macam satu jam selesai dan itu luar biasa ternyata salah satu kemaksiatan yang dilakukan itu termasuk mereka kontrak menyebabkan penderitaan itu semakin lama semakin bertambah dan itu pelaku-pelaku seperti itu Alhamdulillah di dalam surat An-Naml ayat ke-50 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا dan mereka merencanakan makar ومكرنا مكرا dan sungguh kami pun merencanakan makar pula wahum la yash'urun sedang mereka tidak menyadarinya manusia setiap hari merancang kemaksiatan-kemaksiatan bahkan mereka bersekongkol dengan iblis alaihi laknatullah untuk menghancurkan umat ini setiap orang kan berdakwah betul nggak orang berdosa berdakwah pada tidur tukang maslet berdakwah Kata siapa? Orang tukang maksiat ya. berdakwah Berdakwah Ngajak Lumayan murah maksiat-maksiat itu juga mereka berdakwah agar manusia itu masuk ke dalam kemaksiatan. Iblis terus membisikkan kepada manusia, tidak mau iblis tinggal diam, terus digoda manusia. Sampai manusia mati pun menjelang-jelang ajal, iblis terus menggoda. Tidak rela iblis manusia mati membawa iman dan Islam di dalam surat Yasin. Sering dibaca ya. Apa itu? Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan Innahu lakum aduun syaitan Ya Bani Adam Allah ta'budu syaitan Allah nyuruh kita jangan menyembah syaitan Sebab syaitan ini ingin agar kita menjadi manusia yang sesat Menjadi manusia yang celaka Tapi kita malah sebaliknya Apapun maunya syaitan kita ikuti bisa jadi apalagi musim hujan begini kalau waktu hujan senang di rumah apa senang di masjid gimana di rumah kalau waktu hujan mendingan ngaji apa mendingan ngopi tidur tidur nah, nah ini pengalaman semua jawaban-jawaban asli yang begitu kan apa namanya refleks gitu loh nggak main mikir dulu lah iya itu kan jawaban sebenarnya dan memang benar kalau ngaji itu baru satu jam saja bisa berkali-kali robah tuh duduknya gal begini wah begini macam-macam berbagai macam cara dalam ketaatan kepada Allah tapi beda ketika nonton konser ada yang senang nonton konser kenal ya, belum nonton bola ada yang pernah ada yang suka bola ini kalau diam itu apalagi dengan senyuman itu bahaya nggak tahu tandanya apa jangan-jangan ini orang sering gitu cuma mau ngomong gak enak ya saya senang bola sih gitu kalau maksiat itu kadang satu jam dua jam tiga jam tidak cukup yang paling mudah tuh coba ajak yang udah punya istri gitu ya ajak baca Quran atau berpikir kuatnya berapa lama ada yang kuat baca Quran tiga jam di sini kuat baca Quran tiga jam Hah? belum pernah ngapain aja di rumah tidur ya. sholat aja nggak kuat kita satu jam memang setan itu begitu dan jangan dikira orang meninggalkan sholat itu bukan maksiat orang meninggalkan sholat berjamaah itu bukan maksiat itu maksiat dan Allah memerintahkan warka'u ma'ar raki'in rukulah beserta orang-orang yang ruku jadi salat berjamaah itu diperintah oleh Allah Subhanahu kan berat mau salat berjamaah di masjid berat apalagi hujan jalannya banjir alhamdulillah alamin hujan ternyata senang dia nggak datang ke masjid ada alasan billah min begitulah manusia ketika melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah digoda terus mereka juga berdakwah mereka juga mengajak agar manusia ini menjadi manusia-manusia yang sesat maka kalau begitu kita juga jangan mau kalah. Mestinya kita juga giat, rajin, bahkan terus berdakwah mengajak orang kebaikan. Jangan sampai ajakan-ajakan dakwah yang dilakukan oleh setan dan manusia-manusia yang durhaka itu mengalahkan dakwahnya orang yang mengajak ke jalan Allah. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah karena dunia ini tidak akan terjadi kiamat itu kecuali kalau penghuninya sudah durhaka semua yang paling mudah itu yang memang paling ringan sebetulnya ini sudah banyak terjadi orang meninggalkan salat, meninggalkan salat itu ringan seolah-olah bukan dosa berzina sama sholat dosa nggak? dosaan mana? Kalau orang nggak sholat sama berzina dosaan mana? Dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Dosaan mana? dosa dua-duanya kan ya. Ada yang pernah baca hadis? Mungkin ini pernah nih, ini jago hadisnya. Kalau saya salah koreksi. Jadi kalau orang bangun dari sujud mendahului imam, ini hadis sahih maka di yaumil akhir bangun dari sujud mendahului imam dengan sengaja jadi sholat berjamaah ketika ruku pas sujud ini imam kelamaan banget tuh sujudnya dia bangun duluan sengaja maka di yaumil akhir di yaumil akhir nanti Allah bangkitkan mukanya seperti babi ini hadis yang sahih dari oleh Imam Muslim mendahului imam dengan sengaja Allah bangkitkan mukanya seperti babi pertanyaan saya kalau orang yang mendahului imam pada dia sholat berjamaah Allah bangkitkan mukanya seperti babi bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat mukanya seperti apa balik tanah udahlah ya Allah Rabbi orang sholat saja pada dia sholat berjamaah tapi tidak mengikuti aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dia bangun mendahului imam dia unil akhir Allah bangkitkan mukanya seperti babi maka bagaimana nasib orang yang tidak pernah sujud kepada Allah mukanya seperti apa nggak tahu kan nah, kalau mau tahu duluan ya. ya itu kan belakangan saya belakangan aja kalau saya yakin nggak tahu mukanya kayak apa yang jelas lebih rendah lagi ketimbang itu babi itu kan binatang ternak walaupun ada orang yang suka dengan tidak buat kita sudah jelas haram tapi manusia yang tidak menggunakan akalnya tidak menggunakan hatinya tidak menggunakan penglihatannya tidak menggunakan pendengarannya balhum adol itu lebih sesat ketimbang mereka ketimbang binatang ternak babi memang binatang banyak. Ini kan binatang ternak kan banyak. Sapi binatang ternak. Ada yang sholat nggak sapi? Jadi kalau suami punya istri, istrinya nggak sholat, itu suami tidur sama paling dekat saja seorang suami yang membiarkan anaknya istrinya keluarganya tidak mau sholat dibiarkan tidak menutup aurat dibiarkan na'udzubillah min tadi jangan sampai adab itu turun bahkan kalau sudah zahirnya zina sudah maraknya riba Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi maka mereka sudah menghalalkan akan azab Allah Subhanahu wa taala naudzubillah kita tinggal lihat saja apakah perzinahan di negeri ini sudah marak apakah riba sudah marak di negeri ini maka kalau itu sudah terjadi orang susah kalau tidak pakai riba kayaknya nggak jadi kan kadang-kadang begitu sih orang kalau nggak ngambil motor kalau nggak berhubungan dengan bank susah orang kalau nggak ngambil rumah nggak berhubungan dengan bank susah Allah maaf tapi kalau zahirnya maraknya riba dan zina itu maka justru kaum itu sudah menghalalkan akan adabnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Mereka sudah mengundang adabnya Allah. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Nauzubillah min dzalik. Walaupun dibungkus dengan kontrak-kontrakan. Ya. Yang tadi kawin kontrak nikahnya sih benar yang nggak benar kontraknya padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan hal itu karena tidak ada tujuan pernikahan kalau cuman kawin satu jam selesai Alhamdulillah maksiat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan maka Kadang mereka masih bisa hidup dengan enak dan tenang. Tapi ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka. Dalam surat Al-Imran ayat 178 Allah Subhanahu wa taala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما lebih baik bagi mereka. Jangan menyangka demikian. Allah panjangkan umurnya biar tambah kesesatan. Allah panjangkan umurnya biar tambah kezaliman. Bahkan bukan hanya itu, mereka diberikan kesehatan yang luar biasa. Contoh yang paling mudah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan Firaun itu katanya umurnya sekarang kurang lebih sekitar 200 tahun. Dan umur yang panjang itu biar Firaun tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Sehat terus. Luar biasa ya. Kalau oh, sekarang udah umurnya 40 aja penyakit jantung. Ya. Kemarin itu di usia jauh lah di bawah saya sekitar 31 32 padahal sehat jam 7 saja masih masih pakai merubah status status BB iya sebelum meninggal masih muda status BB sebelum ini iya, dia berangkat bekerja dan saya juga datang ke rumahnya takziah jam 7 masih merubah status berangkat kerja motornya kesenggol kesenggol angkot cuman kesenggol angkot aja meninggal jadi ketika kesenggol angkot jatuh tuh nanti belakangnya tuh kelindas sama truk sampah yang gede ya sampai isi perutnya keluar kebetulan ini orang tua dari teman anak anak saya itu satu kelas kabur tidak ada yang tahu Jangan menyangka bahwa dengan umur yang panjang ini kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus itu akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Tidak. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Mereka diberi tangguh itu bukan baik bagi mereka. Kenapa ingin menambahkan kepada mereka azab yang lebih dahsyat. Di ليوم الأخir khalidina fiha mereka kekal di dalamnya dzabillah bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad naudzubillah minna ada tiga golongan manusia yang paling pertama masuk ke dalam neraka jahanam yang pertama pemimpin yang bengis pemimpin yang zalim Allah ya, sekarang yang terjadi di mana di Suriah ya. itu pemimpinnya mengaku Tuhan dia merubah surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Asad Al-Ikhlas -Al merubahnya dengan surat Al-Asad di akhir ayatnya dia merubah walam yakul lahu kufuwan asad Allah billahi Pemimpin yang bengis itu dia akan pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Yang kedua, orang yang pertama kali masuk neraka jahanam itu adalah orang yang kaya dan dia tidak mengeluarkan hak dari harta itu. Dia tidak mengeluarkan zakat. Seolah-olah harta itu yahsabu anna malahu ada hal tidak harta itu nggak kekalain Alhamdulillah dan yang ketiganya orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam adalah orang miskin yang sombong kalau tadi pemimpin yang sombong pengiskin ya, harta yang punya harta juga sombong ya orang miskin nggak ketinggalan ya pertama kali masuk neraka yaitu orang miskin yang sombong ada nggak orang miskin yang sombong Hah? ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini hadis saya. ada orang miskin yang sombong ke saya banyak yang nanya lo kok bisa orang miskin sombong emang nggak boleh gitu kan orang miskin jauhnya gitu kan Orang miskin yang sombong bagaimana? Ya, sombong itu kan tidak mesti dengan kemiskinan. Ya. Saya pernah menyampaikan di sini bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang termasuk orang yang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas menolak perkara yang hak dan menghinakan manusia itu bisa dilakukan oleh siapa saja disuruh sholat nggak sholat eh sholat ya para aja sholat dong ah lu udah kayak ustad aja ustad aja nggak begitu aja, disuruh sholat eh sholat ah, lagi libur pak lagi libur sholat padahal cowok yang diajak libur apaan tanggal merah juga bukan gitu Sampai jam berapa? Jam dua, apa jam tiga, <laughs> Jam satu. Tapi ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau menambahkan? Mohon maaf saya agak ini Jamnya udah jam satu kurang lima kayaknya Kan mau yang mau istirahat, mau yang tidur Kan bisa sunnah rasul Ada yang udah duluan juga ya. Ya, Mungkin bisa tidur nanti selainnya Memang kalau di dalam hadis ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya, kitab tentang sholat Jumat. Jadi para sahabat itu kami katanya tidak melakukan tidur siang dan makan siang kecuali pada hari Jumat. <laughs> Ya, sesudah sholat Jumat baru mereka tidur siang atau makan siang. Ya, sudah tidur makan atau makan tidur dulu ya. terserah. 谁？